km per jam ini paling cepatnya pesawat kalau Bapak Ibu ingin jalan-jalan ke bintang terdekat ya menurut para ahli katakanlah ini kita sepakat nih kita naik pesawat Challenger ya kita ingin mengunjungi bintang terdekat itu baru nyampe Bu setelah 128 tahun jadi kemungkinan mati tengah jalan ya sekarang kita bayangkan betapa peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW sampai ke langit lapis tujuh, subhanallah. Itulah mukjizat. Ketika Allah berkehendak, semua terjadi. Makanya jangan khawatir dengan Allah. Agungkan Allah, dekati Allah, jangan sampai menjauh darinya. Jangan sampai merasa bosan dengannya. Banyak orang merasa bosan dengan Allah. Masa sholatnya males? Ya Allah, untuk sholat aja bukan gembira. Aduh, sholat lagi nih. Baru tidak sholat. Ya Allah, Kayak beban. Aduh baca Quran lagi, mas. Aduh Ramadan lagi, masa Ramadan lagi. Bahagia seharusnya bersama Allah. Jangan menjauh. Sumber segala kekuatan, sumber segala kebahagiaan, sumber rezeki bersama Allah. Ar-Rahman, allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan kata Allah ini langit aku tegakkan tanpa tiang Bapak Ibu tanpa tiang kalau ada nih katakanlah Limbat ya, yang terkenal sebagai pesulap. Suatu hari dia menunjukkan sebuah kehebatannya. Tiba-tiba dia memancangkan sebuah tenda tanpa tiang, tanpa tali. Tenda selebar 100 meter. Memancang tanpa tiang, tanpa tali. Bapak Ibu gimana kira-kira televisi? 24 jam televisi akan merekam. Wah ini dia, hebat sekali. Hmm. Ini langit pak, bu, tanpa tiang bertahun-tahun nggak pernah direkam nggak pernah dibanggakan oleh manusia kata Allah tahukah kalian dengan apa aku tegakkan di langit dengan keseimbangan wasama arafa'aha wa al mizan ini dia kalau Pak Ibu ingin bahagia bangun keseimbangan terlalu banyak makan overdosis akhirnya kena penyakit gula sudah setelah itu dokter mengatakan pak sudah habis jatah bapak makan yang enak-enak sekarang bapak mulai mengurangi makan gitu aja coba jaga keseimbangan banyak puasa makan banyak puasa makan nah maka dia akan stabil kayak gitu seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Terlalu dunia, akhirat hancur. Terlalu akhirat, dunia hancur. Harus seimbang. Seimbang antara urusan rumah tangga dan kantor. Terlalu kantor, rumah tangga hancur. Terlalu rumah tangga, kantor hancur. Seimbang. Jadi semua kebahagiaan dalam keseimbangan. Seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Terlalu jasmani, rohani hancur. Terlalu rohani, jasmani hancur. Gak diurus roh jasmaninya. Jadi kebahagiaan dalam keseimbangan. Ternyata alam ini Allah tegakkan keseimbangan. Wasama arfa'aha wa wada'al mizan. Allah fil mizan. Janganlah kamu mencoba-coba melanggar keseimbangan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan maka jangan kamu sekali-kali menipu sebuah keseimbangan kamu ngatur sendiri ikutlah keseimbangan ini kau akan bahagia kau akan sukses sukses ternyata terletak dalam keseimbangan kata Allah Allah tatghaw fil mizan tagha tagha itu artinya melampaui batas Jangan sekali-kali kamu melampaui batas keseimbangan itu. Ikuti keseimbangan itu. Makanya barakallah Allah jaga Pak, Bu. Nih. Pas kita sibuk ya. Kerja, kerja, kerja, kerja. Allah panggil. Eh, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia ngambil udhu. Dia sholat Allahu Akbar. Rohani hidup lagi. Diisi lagi, subhanallah. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita berdoa Ya Rahman ampuni aku Sudah saya berdoa Langsung kerja lagi Kerja lagi kerja lagi Semakin sore Karena jiwa semakin capek Semakin perbanyak sholatnya Nih Kalau pagi masih seger Allah biarkan dia maksimal mengurus dunianya Tapi pas sore sedikit Makin banyak posnya Pas condong sedikit matahari teng, Berhenti dulu berhenti berhenti Udah Wuduk lagi Masya Allah Allahu Akbar Allah jaga keseimbangan Subhanallah Terus stay. Matahari terbenam Allah panggil lagi Ayo sholat lagi Sebelum tidur Allah panggil lagi Ini sholat dulu sebelum tidur Waktu isya Dan setelah sholat isya Ibadah paling baik adalah Apa bu? ibadah paling baik setelah sholat isya tidur waktu makan paling baik bukan setelah isya menjelang maghrib itu ya, kalau kau setelah sholat isya tidur udah berat perut nah setelah itu setelah sholat isya paling baiknya ibadah tidur nah Orang yang tidur sore dia akan mudah bangun sebelum subuh. Kalau ada orang tidur sore, bangun sesudah subuh itu pasti bayi. Subhanallah. Jadi mulai sekarang bunda, ayah bunda semua biasakan tidur sudah isya kecuali ada pengajiannya jadi kalau sudah ada ada tamu maaf waktu isya sekarang waktu tidur ya. ternyata sunnah Rasulullah SAW apa an-naumul mubakkir wastiqadul mubakir tidur awal dan bangun awal. Bapak Ibu Rahimullah, siapa yang terbiasa tidur awal, bangun awal, dia akan sehat. Silahkan buktikan. Banyak penyakit muncul karena terlambat tidur. Ini penyakit itu ada tiga pak, penyebabnya. Pertama karena pikiran, banyak pikiran, ya. macam-macam pikirannya, utang, apa segala macam. Ya. Yang kedua, makanan makan nggak berhenti berhenti makan terus makan bapak ibu tahu ini pencernaan pak bu rahmatullah dia capek ya ini pak dia mau istirahat ya. sih ah, kacang-kacangan masya allah ada lagi masya allah krips masya allah ada lagi macam dia capek terus kan dia akhirnya kan lelah itu akhirnya nggak terkunyah dengan baik akhirnya banyak penyakit di situ tapi kalau dia berpuasa dari fajar dia istirahat masya allah yang paling bahagia pencernaan masya allah dia tidur udah tidur bangun tenaga pas maghrib ah masya Allah nah maka jadi itu dia karena itu para pendahulu kita mengapa mereka kok jarang kena penyakit Bapak Ibu tahu para sahabat para tabiin banyak yang mereka sholat subuh dengan wudhu isya nggak batal wudhunya karena mereka sepanjang malam mereka ibadah kepada Allah SWT jadi mereka tidur sambil duduk, ada yang bahkan sampai tidak sempat ini dikatakan dalam Al-Qur'an, jafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khaufan wa tama'a. Lambungnya nggak sempat berbaring, dia hanya duduk berzikir kepada Allah. Sehat mereka. Kenapa? Mereka makanan simple, sederhana. Coba di sini masuk rendang, setelah rendang masuk lagi apa? belado masuk lagi, masuk. Wah, luar biasa. Ini capek, Pak. Jadi padahal hanya memenuhi keinginan nafsu di sini Hanya dia menit, dua, dua detik tak, di sini. Keinginan dia, tapi dia lupa bahwa di sini paling berat. Ini paling capek. Jadi kasihan pencernaan ini hanya memenuhi kebutuhan mulut yang sebentar saja itu. Makanya ingat saja selalu jangan sampai dilayani ini kebutuhan mulut yang selalu ingin yang enak-enak. Ingat bagaimana beban di bawah ini yang begitu berat dia capek lelah hanya menanggung keinginan nafsu dari mulut itu. Nah, penyebab yang ketiga apa? Kurang tidur. Makanya Alhamdulillah, seorang atlet ya, kalau dia terlambat tidurnya, dia harus menggantinya tiga hari berturut-turut. Kenapa? Karena dia terlambat tidur nanti stamina-nya tidak pulih, tidak tidak maksimal, tidak prima. Perhatikan, ternyata luar biasa. Tidur yang awal paling baik. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang sehat. Jadi ingat, kalau ingin sehat apa? Pikiran tenang, yang kedua makan dijaga, yang ketiga tidur awal. Itu dia. Itu konsep sehat. insyaallah Allah. Dan, Bapak yang ketiga gerakkan badan. Nah, yang keempat gerakkan badan. Kenapa? Karena air yang tergenang dia akan menjadi sarang penyakit. Badan yang banyak diam akan menjadi sarang penyakit. Rohani yang banyak kosong akan menjadi sarang penyakit. Sama, ayo kita gerakkan rohani dengan ibadah kepada Allah, baca Quran, zikir, mencari ilmu dan gerakkan badan kita dengan berolahraga minimal setengah jam setiap hari. Lalu kemudian kita gerakkan dan pikiran kita dengan mencari ilmu dan bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat keseimbangan. Jadi kata Allah, "Allah tatghaw fil mizan." Lalu kata Allah apa? "Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan." Maka jangan kau coba-coba melanggar keseimbangan. Tegakkan dengan keseimbangan yang tepat dalam segala urusan termasuk berbisnis berdagang berkumullah jangan sampai menipu timbangan dulu di zaman Rasulullah SAW itu kaum penduduk kota Madinah masih masih belum mengenal Islam mereka itu paling suka menipu timbangan di masih sebelum mengenal Islam masih belum masuk Islam mereka dulu mereka punya kebiasaan zaman jahiliyah menipu timbangan jadi mereka kalau berdagang punya dua timbangan. Timbangan yang jujur, timbangan yang tidak jujur. Kalau pas dia membeli barang dari orang lain, pakai timbangan yang jujur. Tapi kalau pas dia menjual barang untuk orang lain, dia pakai timbangan yang bohong. Maka orang lain dikurangi. Itulah penyebab turunnya surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Itu. Celaka bagi orang yang menipu timbangan. Nah, ternyata, barakumullah, kata Allah, wa aqimul wazna bil qisti wala tuksul mizan. Jangan coba-coba kalian menipu keseimbangan. Karena sekali menipu engkau akan merugikan sendiri. Kau akan merugikan dirimu sendiri. Benar, Pak. Jadi ternyata orang-orang yang kena penyakit diabetes misalnya, dia itu dulunya sudah berlebih-lebihan makan jadi sudah berlebih-lebihan makan yang bergula-gula atau apa segala macam. Sampai overdosis, ya kan? Akhirnya ya sudah. Sekarang sudah habis jatahmu kan? Nah, sudah habis jatahmu. Sudah sekarang kamu tidak boleh makan yang enak-enak gitu kan? Ya sudah, sudah habis jatahmu. Coba dulu ngerem-ngerem, ngerem-ngerem, terus ngerem-ngerem, maka dia akan terus seimbang. Nah, ini dia rahasia sehat itu keseimbangan. Dulu orang dulu yang yang pengen enak, duduk, tidur, bangun, tidak mau berolahraga, nggak mau capek, ya sudah. Akhirnya badannya banyak menjadi sarang penyakit. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Kenapa? Tidak bergerak. Mobil yang didiamkan akan karat dan mati. Sama dengan tubuh. Yang didiamkan, dia akan banyak mengandung penyakit. Makanya biasakan bergerak. Sama dengan rohani kita, biasakan selalu bergerak dengan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu pada bagian akhir dari pengajian kita kali ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita melihat bumi bahwa bumi ini Allah sediakan untuk manusia. Bahasa Arabnya manusia disebut al-anam ya. Kata Allah wal arda wada'aha lil anam. Jadi bumi ini Allah persiapkan untuk manusia agar manusia kelola. Makanya berkumullah ini fasilitas sangat luar biasa. Jangan sampai dihianati. Ayo kita gunakan bumi ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia salah paham di bumi Allah berbuat maksiat naudzubillah min zalik Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan hidup malah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, karena bumi ini tempatmu wahai manusia. Nah ini Bapak Ibu berdasarkan ayat ini bahwa tempat hidup hanya di bumi. Sekarang lagi diteliti oleh eh, para ilmuwan di Amerika. Mereka mencari ada nggak planet lain untuk mereka bisa pindah ke sana. Mereka pengen hijrah ke sana. Nah, tidak ada pak. Bapak Ibu tidak ada. Kalau ingin pindah ke sana dia harus menggendong oksigen. Di sana nggak ada air, dia harus membawa air dari bumi dan seterusnya. Allah nggak sediakan kehidupan di sana. Jadi hanya bumi kata Allah yang Allah sediakan untuk kehidupan. Makanya di bumi ini Allah sediakan apa? Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di sini di bumi Allah sediakan buah-buahan, di antaranya buah-buah kurma. Nah, Bapak Ibu Allah, bagi orang yang ingin mengatur istilahnya mengatur kesehatan, perbanyak makan buah kurma Nih Allah suka dengan buah kurma. Wannakhludzatul akmam. Ternyata dulu para sahabat ya sehat-sehat karena mereka makan buah kurma. Itu satu biji kurma, Bu, sama dengan sepiring nasi. Uh, kalorinya ya. Itu luar biasa satu kurma Jadi makanya di rumah sediakan kurma buat kita untuk oh, cemilan ya ketimbang cemilan yang lain-lain lebih bagus kurma ya. Gitu. Karena itu disunahkan kalau kita berbuka puasa makan apa? pertama kurma. Anak bayi yang baru lahir itu disunahkan Pertama-tama apa? Ditahnik namanya. Belum menyusup susu, air eh, susu ibunya disunahkan ditahnik. Tahnik apa artinya? Ibunya atau bapaknya mengunyah kurma. Begitu sudah halus, itu sarinya dioleskan kepada semua rongga mulut sang bayi. Semua. Semua rongganya itu. Pakai kurma. Subhanallah. Dulu setiap sahabat melahirkan ya punya anak baru datang ke Rasulullah. Rasulullah minta kurma. Mana kurma? dukunya Rasulullah SAW. Langsung diuleskan kepada semua rongga mulutnya. Ini namanya teknik. Ternyata di Jerman diadakan sebuah penelitian. 20 anak bayi yang pakai teknik. Dan 20 anak bayi yang pakai imunisasi. Ternyata lebih kebal di teknik. Di teknik itu pengganti imunisasi. Iya. Diulesan semua. Bukan bibirnya aja. Semua rongga mulutnya. Dalam. Itu namanya teknik. Pas baru lahir. Sebelum dia menyusu. Masya Allah Nah kita yang sekarang mungkin belum pernah teknik dulu Sekarang banyak makan kurma ya Pengganti tahnik Kemudian Allah SWT menyebutkan biji-bijian ya, biji-bijian yang harum ya. Wal asfi فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya, sampai di sini Bapak Allah pengajian kita dan mudah-mudahan kita semua uh, bisa menyimak ya, menyimak dengan baik betapa luar biasa surah Ar-Rahman dan ini kita baru pembukaan dari surah Ar-Rahman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau nanya, tadi kan Bapak bilang matahari itu uh, patuh sama Allah, terus manusia enggak. Jadi melawan melulu. Terus kalau kalau kita refer ke kalimat, saya nggak tahu nggak tahu ininya ayatnya pokoknya kan manusia itu ada yang akhirnya ditempatin di surga, ada yang ditempatin neraka. Terus ada juga saya pernah baca uh, yang paling penting adalah di akhir jadi kalau umpamanya dia awalnya udah baik segala macam segala macam tapi terus ujung-ujungnya dia matinya maksiat ujungnya dia di neraka nah gimana tuh pak Masih itu aja sih pertanyaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Sahabat bertanya, oleh Rasulullah, kalau memang sudah ditentukan seperti itu, ada orang yang sudah ditentukan masuk neraka. Dia sudah beramal, beramal, beramal, lalu kemudian masuk neraka terakhir. Nah, kemudian apa gunanya kayak beramal? Kata sahabat. Kata Rasulullah SAW, Saddidu wa qaribu. Allah tidak zalim. Ya. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh beramal soleh dengan jujur dari awal, itu sudah menjadi jaminan untuk husnul khotimah. Jadi jangan seperti seorang yang salah paham lalu kemudian dia mengatakan gini, "Wah, kalau begitu sih aku lebih enak sekarang berbuat dosa dulu lah." nah nanti pas mau mati aku bertobat gitu nah Bapak Ibu Rekumullah di pojok Ancol ada sebuah mobil dia uh, berhari-hari dibiarkan di situ tertutup mobil itu orang menyangka itu mobil parkir kok ternyata dua hari tiga hari masih di situ akhirnya dibongkar ternyata isinya dua orang laki perempuan sedang bugil dan berzina dan sama-sama mati di situ jadi nah ini dia. Jadi jangan merencanakan sebuah dosa, ya. Karena tidak tahu kapan kematian datang. Berarti bahagialah seseorang yang ketika dicabut nyawanya sedang mentaati Allah sementara sedang sujud, sedang wudhu, sedang solat, sedang majlis taklim. Sungguh celaka manusia ketika dicabut nyawanya sedang dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi insya Allah kalau seseorang jujur mentaati Allah dia akan mati husnul khotimah. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa nanti aduh Ngapain aku berbuat amal kalau ternyata nanti aku mati tahu-tahu masuk neraka? Jangan begitu, enggak. Kata Rasulullah SAW, sadidu wa qaribu. Berjuanglah, Allah tidak pernah dolim. Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi penyebab khusnul khatimah insyaAllah. Terima kasih. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz yang barangkali ini mungkin pernah ditanyakan atau diulas atau bahkan barangkali ini baru pertama kali uh, yang saya sampaikan ini. Uh, hal yang pertama tadi menyangkut surat ar tentang yang kalau tidak salah tadi bertanya adalah quran kemudian manusia, kemudian bahasa dan nikmat-nikmat Tuhan yang Eh, luar biasa banyaknya, terutama pembentukan bumi alam semesta. Ada satu pertanyaan yang tadi karena sempat diulas oleh Bos